Dan penulis buku ini adalah Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim. Beliau seorang guru besar Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya. al Qur'an wa ulumihi guru besar tentang Al-Quran dan ilmu Al-Quran di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Universitas Islam Muhammad bin Saud Buku ini bagus dan insya Allah kita akan membahas buku ini Pembahasan bagaimana biasa sampai pukul 9.30 Kemudian tanya jawab sampai pukul 10 Tentu saja tidak bisa kita membahas semuanya tapi mudah-mudahan walaupun tidak semuanya bisa mencakup semuanya Karena waktunya yang sangat terbatas Ikhwan wa akhwatillah Beliau di awal-awal kitab ini Beliau banyak berbicara tentang keadaan manusia saat ini Kebanyakan manusia sekarang ini berusaha untuk mencari bahagia dan sukses. Bagaimana caranya saya bisa bahagia? Bagaimana caranya saya bisa sukses? Bagaimana caranya saya bisa berhasil, bisa kuat dalam hidup dan yang lainnya? Bagaimana hal itu beliau ungkapkan di halaman nomor 20 sehingga banyak buku-buku yang ditulis berkaitan dengan masalah itu. Intinya adalah sukses dan bahagia. Kemudian masing-masing penulis menganggap bahwa buku yang ditulisnya adalah buku yang paling lengkap sehingga tidak perlu buku lain. Padahal buku yang paling lengkap yang tidak perlu buku lain adalah cuma satu yaitu Al-Quran saja. Kemudian beliau Dr. Khalid Al-Lahim Hafidahullah Ta'ala mengatakan Kebanyakan manusia sekarang sudah meninggalkan Al-Quran Dan sibuk dengan buku-buku yang ditulis tersebut Dan nanti di akhir buku ini beliau bicara tentang Tentang perjalanan hidup beliau Bagaimana beliau mencari sukses, mencari bahagia dari berbagai macam buku sampai akhirnya beliau menemukannya di dalam Al-Qur'an. Lalu beliau tulis kitab ini supaya kita bisa mengambil pelajaran tersebut. Jadi tidak ada kitab yang paling hebat melebihi Al-Qur'an. Intinya Quran adalah kitab sukses. Ingin sukses Al-Qur'an kitabnya. Ingin bahagia Al-Qur'an kitabnya. Ingin kita mendapatkan ketinggian derajat kedudukan apapun maka Quran adalah kitabnya. Karena Quran ini kitab yang lengkap, bukan hanya kitab yang kuno, bukan berisi dongeng-dongeng. Al-Quran ini kitab untuk zaman dulu cocok, untuk zaman sekarang konten kontemporer cocok, dan untuk ke depan cocok. Al-Quran itu tepat, layak, cocok, pantas, kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Kemudian juga orang yang telah bergantung hatinya dengan Quran pasti dia akan sukses dan suksesnya itu terus-menerus. Bahkan suksesnya bukan hanya di dunia saja, bukan duniawi saja, tapi suksesnya adalah dunia akhirat, suksesnya itu lahir dan batin. Benar-benar sejati, bukan semu dan bukan palsu. Al-Qur'an adalah kitab yang luar biasa, kitab yang tanpa batas. Karena Al-Qur'an ini adalah firman Allah Firman Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah. Kalau Allah itu tanpa batas, berarti sifat Allah juga tanpa batas. Demikian pula Al-Quran tanpa batas. Walaupun telah ditafsirkan dengan beribu-ribu tafsir, satu huruf ditafsirkan dengan seribu tafsir, maka masih belum bisa mengungkap puncak daripada tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah. Sebagaimana zat Allah tanpa batas, demikian pula sifat Allah juga tanpa batas. Dan itulah yang diungkapkan oleh salah seorang salafus soleh yang bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari. Di buku antum ada di halaman nomor 22. Di situ disebut At-Tastari Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه لأنه كلام الله وكلامه صفته وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه wa inna ma yafhamu kullun bimiqdari ma yaftahillahu ala qalbihi wa kalamullahi ghayu makhluk wa la yablugh ila nihayati fahmihi fuhum muhdata makhluqah Luar biasa, itu dinukil dari mukadimah tafsir al basid yang ditulis oleh Al-Wahidi dan itu merupakan disertasi Kata beliau, kata Sahal Sahal, uh, Sahal bin Abdullah bin Abdullah At-Tustari atau at tari. Seandainya seorang hamba diberikan pemahaman setiap huruf dari Al-Quran dengan seribu pemahaman, niscaya ia tidak akan pernah sampai pada makna akhir ayat yang tersimpan dalam kitab Allah. Sebab ia adalah kalam Allah, firman Allah. Sedangkan kalamnya adalah sifat baginya. Sebagaimana Allah tidak berakhir, maka demikian halnya tidak ada batas akhir untuk memahami kalamnya. Namun, setiap orang memahami menurut ukuran apa yang telah Allah buka bagi hatinya. Kalau Allah bukanlah makhluk, maka pemahaman makhluk tidak akan mencapai akhir dari pemahaman kalamnya. Subhanallah ya. Luar biasa. Jadi walaupun kita telah membaca ribuan tafsir, maka masih belum bisa mengungkapkan tafsir secara tuntas. Masih ada yang belum, yang masih ada yang belum terjawab dari tafsir itu. Tafsir yang ada sekarang sudah jumlahnya berapa? Semuanya, mulai dari yang benar sampai yang sesat, jumlah dari ribuan. Dan itu pun mereka masih belum bisa mengungkap puncak daripada tafsir secara total. Quran ini luar biasa. Bahkan Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau itu punya majelis tafsir di masjid masjid beliau Masjid Jami Al-Kabir pada Maghrib sampai Isya dan juga ada majelis tafsir di rumahnya Likok Al-Bab maktub tafsir sederhana lalu tanya jawab kadang pada pada pekan ini beliau menafsirkan ayat tertentu Tafsir kita panjang lebar beliau bicara tafsir. Pada pekan berikutnya beliau juga menafsirkan ayat itu tapi tafsirannya berbeda. Berikutnya lagi ayat itu juga tapi tafsirannya berbeda. Dan setiap penafsiran yang berbeda tidak ada pertentangan. Semuanya adalah benar. Subhanallah. Itulah Al-Qur'an. Jadi setiap kita membaca, setiap kita merenungkan akan muncul sesuatu yang baru. Kita baca nanti kita renungkan muncul sesuatu yang baru. Itulah Al-Quran. Yang penting pokoknya adalah kita mengetahui kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, terutama akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita tidak menyimpang ketika menafsirkan Al-Quran itu. Itulah Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran tafsir yang banyak itu kalau tidak ada kalau tidak bertolak belakang bisa dipakai semuanya. Itu dalam kaidah ilmu tafsir disebut dengan ikhtilaf tanawu, beda macamnya saja. Jadi beda macamnya. Satu ayat mempunyai 100 tafsir tapi tidak bertentangan, maka semuanya bisa dipakai. Beda macamnya. Namun ada juga yang berkaitan dengan hukum biasanya itu beda yang merupakan bertolak belakang. Tidak bisa dipakai semuanya, maka harus dipakai salah satunya yang kuat, yang logik. Itu namanya ikhtilaf tawad Beda yang merupakan bertolak belakang Kemudian beliau dalam penulis kitab ini menukil juga ucapan dari Thabit al Banani Di halaman nomor 24 Beliau mengatakan Kabatul Qur'ana isrina sana Tumma tana'amtu bihi isrina sana Kata beliau saya mengalami kesulitan dalam mendalami Al-Quran selama 20 tahun Kemudian setelah itu saya bisa menikmatinya selama 20 tahun Subhanallah ya Jadi beliau ini berjuang dulu maksimal Semaksimal-maksimalnya berjuang Sampai 20 tahun Baru setelah itu beliau bisa menikmati Al-Quran Nah sekarang masalahnya itu ada kemauan atau tidak. Mau atau tidak berjuang? Dunia ini nggak ada yang gratis, semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh pengorbanan. Demikian pula kalau kita ingin bisa menikmati Quran, ya berjuang dulu. Apalagi di sini telah diberi contoh langsung dari salah seorang salafus soleh. Beliau berjuang selama 20 tahun, berjuang, berjuang, berjuang, membaca, mendalami Al-Quran, sulit, belum bisa menikmati. Sampai 20 tahun beliau sabar, beliau tabah, beliau tegar dan baru setelah itu bisa menikmati kurma. Jadi memang butuh perjuangan dalam segala hal. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Di dalam kitab ini beliau Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim hafizahullah taala membawakan ada sepuluh kunci dan beliau juga menganjurkan kepada kita untuk membuka website beliau di situ ada di halaman 36 www.quranlive.com silakan dibuka tapi bahasanya bahasa Arab di sana ada buku ini yang asli buku aslinya ini ya bisa didownload gratis kemudian juga buku beliau yang lain Mafatihu Tadabburis Sunnah kunci-kunci tadabur sunnah itu juga ada terjemahan penerbitnya juga Pustaka Anaka dan di website beliau itu juga ada ceramah beliau bisa didengarkan dan juga ada video ceramah beliau suara saja ada sekaligus gambarnya juga ada tapi semuanya bahasa Arab kalau nggak paham yang penting lihat dan dengar itu aja yang penting dapat pahala dapat barokah insya Allah iya. kemudian Sebelum berbicara, sebelum beliau berbicara tentang kunci-kunci yang ada sepuluh itu, beliau berbicara tentang tadabur, makna tadabur. Beliau menukil dari Al-Maidani rahimahullahu taala dalam kitabnya hidup Tadabbur al amthal li Kitabillah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, tadabbur adalah perenungan yang menyeluruh yang menghubungkan kepada maksud sebuah ungkapan dan makna-maknanya yang sangat mendalam. Subhanallah ya. Jadi yang dimaksud tadabbur itu kita baca Quran, kita berusaha untuk memahami makna Quran itu dan kemudian juga kita berusaha mendalaminya. Kita bawa ayat Quran dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian kita akan benar-benar bisa menikmati Al-Quran karena kita benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran Jadi Quran ini bukan kitab dongeng Bukan kitab kuno Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala Dalam kitabnya Al-Qawahidul Ihsan Dia berbicara tentang kaidah-kaidah supaya kita bisa menikmati Quran. Di antaranya adalah kalau kita baca ayat, ayat ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita kita terapkan. Baru kita akan merasakan lezatnya Al-Quran terasa bahwa Al-Quran ini hidup dan kita merasa benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran itu nanti ada beliau bicara secara khusus masalah itu pada saatnya nanti kita panjang lebar bicara itu insya Allah kemudian tentang tanda-tanda tadabur <clears throat> beliau membacakan ayat-ayat di situ tentang orang-orang yang tadabur diantaranya di surat Al-Maidah 83 di situ ada di halaman 39 Allah berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar أَعْيُنَهُمْ tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Qur'an yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini di antara tanda tanda ya, ketika baca itu paham sehingga air mata berlinang, nangis. Itulah orang beriman. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para salafus saleh. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Bertambahlah iman mereka karenanya Dan kepada Allah mereka bertawakal Jadi di antara tanda takabur Kalau baca Quran itu hatinya bergetar Kemudian juga imannya bertambah Kalau kita mau cerita salafus soleh panjang ya Termasuk Al-Huda bin Iyad Bagaimana beliau sadar dari perbuatan dosanya karena karena mendengarkan Al-Quran Bagaimana pula anak beliau yang bernama Ali Beliau selalu nangis kalau baca Quran Bahkan tidak pernah bisa membaca surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah Membayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat Bahkan meninggal dunianya pun Karena mendengarkan bacaan Al-Quran Yang berkisah tentang kiamat Di situ dibawakan beberapa ayat Lalu beliau membawakan kesimpulan Di halaman 43 dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan tujuh tanda takabur Al-Quran. Inilah tanda-tandanya orang yang mentadaburi Al-Quran, merenungkan, menghayati. Yang pertama-tama adalah menyatukan hati dan pikiran ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Quran, benar-benar hatinya itu hadir. Benar-benar hadir, dia baca, dia paham, dia resapi, dia hayati, Bukan sekedar baca tapi pikirannya kesana kemari. Kemudian menangis karena takut kepada Allah. Nangis. Nah, yang menjadikan dia bisa nangis berarti dia paham. Kalau nggak paham nggak mungkin dia akan nangis. Cerita-cerita neraka, nangis. Cerita surga, nangis juga. Nangisnya rindu, kepingin surga, kepingin rahmat Allah. Apalagi ada ayat-ayat yang memang menakutkan, terutama di surat Qaf ayat-ayat tentang sakaratul maut, tentang Allah berjanji akan memenuhi neraka Jahannam. Bahkan ketika Jahannam telah dimasuki penghuninya, Allah tanya, "Halim talati, hai Jahannam, apakah kau sudah penuh?" Lalu Jahannam menjawab, "Hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi?" Kemudian yang ketiga bertambahnya kekhusyuan Semakin baca Quran semakin khusyuk Semakin khusyuk dan khusyuk itu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat bertambah iman. Jadi di antara resep ikhwan wa akhwati rahimakumullah kalau ada pertanyaan kenapa iman saya lemah? Kenapa saya putur? Maka solusinya adalah kamu baca Quran, kamu fahami Quran, kamu renungkan Quran, kamu hayati Quran. Itu adalah resep yang paling bagus untuk menambah iman, untuk mengobati penyakit putur dan semisalnya. Kemudian yang kelima merasa bahagia dan gembira. Bahagia, gembira dengan Quran, senang dengan Quran, cinta dengan Quran. Jangan sampai ada perasaan bosan, bosan, bosan dan bosan. Kemudian yang keenam gemetar karena rasa takut kepada Allah Taala. Kemudian diikuti dengan pengharapan dan ketenangan. Takut. Setiap orang beriman yang timbul sifat takut, di balik takut itu ada harapan. Takut tidak diterima Allah, berharap diterima Allah. Takut murkanya Allah, berharap rahmatnya Allah. Kemudian yang ketujuh, bersujud sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, yaitu sujud tilawah. Kalau ada ayat-ayat sujud tilawah, maka dia langsung merespon, yaitu dia melakukan sujud tilawah. Kemudian di situ ikhwan wa akhwati rahimakumullah di halaman nomor ke-44 ada ucapan dari seorang salafus saleh yang bernama Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan, "Man utiya minal ilmi la yubkihi la khaliqun alla yakuna utiya ilman li anna Allah na'ata al-ulama faqala qul aminu bihi aw la tu'minu." إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Ibrahim At-Taimi mengatakan Barang siapa yang telah diberi ilmu Namun tidak menjadikannya menangis kepada Al-Khaliq maka hakikatnya ia tidak diberi ilmu. Ya. Maka hakikatnya atau sepantasnya ia tidak diberi ilmu. Jadi apalah artinya orang diberi ilmu kalau ilmunya itu ternyata tidak bermanfaat. Punya ilmu nggak takut kepada Allah, ilmunya nggak manfaat, maka dia lebih pantas nggak diberi ilmu. Karena Allah berfirman tentang orang-orang yang berilmu, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 yang baru dibacakan. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, maka mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Jadi ini contoh orang-orang yang berilmu zaman dulu. Sebenarnya Allah nggak butuh kita, Kita iman, kita nggak iman, Allah nggak butuh. Allah tetap Allah tidak berkurang dan tidak bertambah. Allah tetap seperti itu. Lalu diberi contoh orang-orang dulu itu kalau baca ayat-ayat Allah, mereka bersujud dan mereka menangis takut maka dari itu, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, yang namanya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau ada orang diberi gelar ulama, tapi tidak takut kepada Allah, berarti dia bukan ulama. Berarti dia adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah para ulama. Tadi itu dinukil dari kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnul Mubarak dan juga dari kitab Hilyatul Aulia. Kemudian ada pula nukilan dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma di dalam halaman 45. Asma mengatakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza quri'a alaihimul Qur'an kama na'atahumullah tadma'u a'yunuhum." wa taqsha'irru juluduhum kata Asma dahulu para sahabat Nabi SAW apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an maka air mata mereka meleleh dan kulit mereka gemetar sebagaimana Allah telah menjelaskan sifat-sifat mereka orang-orang dulu ya Rasulullah dan sahabat dan tujuan semua ini adalah supaya kita meniru seperti mereka dan mudah-mudahan kita bisa meniru seperti mereka Masalahnya ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah bukan bisa atau tidak bisa. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Al-Qur'an ini oleh Allah telah dijamin. Siapapun yang mau belajar oleh Allah dimudahkan. Coba antum buka nanti Al-Qur'an di surah Al-Qamar. Di surah Al-Qamar itu ada ayat yang bunyinya diulang-ulang. Di antaranya di ayat nomor 17. Ayat yang berbunyi Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maksud ayat ini secara umum, orang mau belajar Quran itu oleh Allah dimudahkan. Mau belajar membaca Al-Quran dimudahkan, mau atau tidak. Mau belajar menghafal Al-Quran dimudahkan, mau atau tidak Mau belajar ilmu Al-Quran, tafsir, mendalami, dimudahkan oleh Allah, mau atau tidak. Dan ini janjinya Allah. Dan untuk meyakinkan kita oleh Allah diulang-ulang ayat ini di dalam surat Al-Qamar beberapa kali. Apa kita masih ragu juga? Jadi sebenarnya masalahnya itu mau atau tidak mau, itu saja. Kemudian ikhwan wa'afawati akhwati sekarang kita masuk kepada kunci-kunci tadabbur Al-Qur'an. Beliau di sini membawakan ada 10 kunci. 10 kunci dan kita masuk di kunci yang pertama dulu. Kunci yang pertama adalah hubbul Qur'an, cinta Al-Qur'an. Nah, cinta ini prinsip. Karena orang yang cinta maka dia akan suka Kebalikan cinta adalah benci. Kalau dia benci, dia tidak suka. Cinta Quran atau bisa. Orang beriman pasti dia akan cinta kepada Al-Quran. Karena hati kita ini satu, tidak bisa dibagi-bagi. Apalagi juga para salafus soleh mengatakan Al-Quran dengan musik itu nggak bisa ketemu. Tinggal kita milih yang mana, milih Quran atau musik. Kalau musik masuk, Al-Quran pasti keluar. Kalau Al-Quran masuk, musiknya keluar. Dua-duanya dalam hati, tidak mungkin. Pilih salah satu. Dan mengenai sepuluh kunci ini, oleh beliau itulah dituliskan rumusnya. Rumusnya itu ada di halaman 32. Itu rumus sepuluh kunci. Sepuluh kunci itu oleh Allah, oleh, oleh beliau penulis dirumuskan menjadi sebuah ungkapan yang berbunyi tartaji li islahin tartaji ya, ada lam ada hamzah ada shod ada lam lagi ada hamzah ada ha ada ta ada ra ada ta ada jim ya. yang lam itu adalah kol hati Kemudian yang alif itu adalah ahdab atau ahamia, tujuan atau urgensi. Shortnya sholat, lain malam, puspu, satu pekan. Hifdon dengan hafalan, tikroron, mengulang-ulang. Kemudian robet mengaitkan, tertil, ya tertil, jahar, keras. Itu resepnya, 10 kunci. Jadi disingkat oleh beliau, li islahin tartaji. Atau li islahin tertaja, tapi cocoknya. Kemudian kita masuk aja kunci yang pertama di halaman nomor 52 cinta Al-Qur'an. Ya, cinta ini adalah prinsip yang menggerakkan kehidupan, ini adalah cinta. Orang yang tidak punya cinta, dia tidak akan semangat hidup. Dan cinta yang benar adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Al-Qur'an termasuk cinta Allah. Kalau kita ingin tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, maka kita tahu jawabannya sendiri. Jawabannya adalah bagaimana kedudukan Quran di hati kita. Kalau Quran benar-benar mempunyai kedudukan yang tinggi, yang agung, yang mulia di hati kita, kita membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, berarti kita juga mulia dan agung di sisi Allah. Jadi kita tahu jawabannya sendiri. Kemudian juga mengenai cinta ini Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Di situ ada di halaman 53, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih." Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Hati kita ini satu bukan dua. Kemudian juga Allah memberikan ancaman-ancaman orang-orang yang tidak cinta Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 57 di atasnya. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyabqahu sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Jadi orang yang tidak cinta Quran berarti hatinya sudah tertutup. Dan ini memang benar ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Orang Islam itu kalau tidak ngaji Quran, baca Quran sampai melihat, satu hari saja itu hatinya sudah berdebu. Dua hari debunya tambah banyak, tiga hari tambah banyak, tambah lama, lama-lama tertutup oleh debu. Gara-gara dia jauh dari Quran, akhirnya benar-benar hatinya ditutup. Apalagi juga orang yang sombong. Orang sombong sekali-kali tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 146. Kata Allah, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tanda-tanda kekuasaanku. Orang sombong tidak akan pernah bisa mencintai Al-Quran, tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Kemudian di situ beliau membawakan halaman 57 tanda-tanda cinta Al-Quran. Apa tandanya? Ada tandanya. Karena cinta itu perlu bukti. Orang kalau hanya mengatakan cinta, cinta dan cinta, nggak ada buktinya, cinta palsu, cinta bohong. Inilah diantara tanda cinta Al-Quran Yang pertama-tama adalah senang ketika bertemu dengan Al-Quran Ketemu Quran itu senang Melihat Quran senang Kemudian yang kedua duduk bersamanya dalam waktu yang cukup lama tanpa terasa jenuh Maksudnya di sini bukan duduk bersama Quran ya di samping kita bukan Maksudnya dibaca Ya, jadi maka baca Quran, duduk dengan baca Quran. Berlama-lama baca Quran, enak, nikmat. Bagaimana tidak? <clears throat> Karena Quran ini ibaratnya adalah surat dari Allah. Kalau kita membaca surat cinta, kita begitu senang. Bagaimana boleh surat dari Allah? Kita tentu lebih senang. Kemudian yang ketiga, rindu kepadanya ketika lama tidak bertemu dan terhalang beberapa rintangan yang menghadapnya. <clears throat> rindu kalau nggak baca Quran saya rindu, ya Allah, kepingin saya punya waktu ya Allah baca Quran, rindu sekali. Tadi pagi baca, siang sudah rindu, rindu dengan Quran saya mau baca lagi, rindu. Dan kalau dia terhalang, maka dia berusaha untuk menyingkirkan semua halangan, semua rintangan, semua hadangan. Yang penting dia bisa ketemu Al-Quran kekasihnya. Kemudian yang keempat, sering berdialog dengannya, percaya dengan arahan-arahannya, dan selalu merujuk padanya berkaitan dengan masalah-masalah kehidupannya baik yang kecil maupun yang besar. Jadi selalu dialog dengan Quran. Quran dialog kan? Quran ini bukan kitab dongeng, dialog. Kita rasakan benar-benar hidup. Permasalahan apapun kalau kita baca Quran akan ketemu di sana. Ketemu. Kita lagi ada masalah, siapa baca Quran, baca dengan tenang, baca terus, terus, terus, terus, terus nanti ketemu. Oh ini jawabannya di situ. Bahkan seakan-akan kita sudah khatam Quran berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali. Kadang suatu saat kita ketika baca Quran, seakan-akan kita ini baru menemukan ayat. Kayaknya ayat ini baru ketemu ya. Subhanallah. Dan itu juga yang dirasakan oleh para sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika wafat Rasulullah SAW, beliau marah, beliau benar-benar tidak bisa menerima sampai akhirnya sahabat Abu Bakar yang ceramah, yang khutbah, beliau mengatakan membacakan ayat Quran wa ma Muhammadan illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa mata au qutilan qalabtum ala aqabikum dan seterusnya yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah rasul seperti rasul sebelumnya yang mati juga apakah kalau mati kamu akan murtad sahabat Umar langsung lemas beliau jatuh terkulai dan beliau mengatakan seakan-akan ini adalah saya pertama dengar ayat ini seakan-akan ayat ini belum pernah terbaca sebelumnya Demikian pula para sahabat juga mengatakan seperti itu. Itulah Al-Quran, selalu ada yang baru. Tadi kan dikatakan, ditafsirkan dengan seribu tafsir pun satu huruf hanya belum ketemu. Ada yang tersingkat. Kemudian yang kelima adalah taat kepada Al-Quran, baik dalam hal perintah maupun larangan. Apalah artinya kita hanya baca, baca saja, tapi nggak taat. Konsekuensi cinta itu adalah taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta, dia itu selalu taat kepada kekasihnya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di situ ada sebuah pertanyaan di halaman nomor 58. Hendaklah setiap muslim selalu bertanya kepada dirinya sendiri dengan pertanyaan ini, apakah saya mencintai Al-Qur'an? Kita tanyakan dalam diri kita sendiri, apakah saya cinta Quran ya? Kalau memang jawabannya iya, saya cinta Quran, maka kita lihat buktinya mana cinta itu. Kalau ada kelima hal tersebut, berarti kita cinta Quran. Kalau ada sebagiannya, berarti cinta kita belum lengkap. Kalau nggak ada sama sekali, berarti cinta kita cinta yang bohong, cinta palsu, tidak ada artinya cinta itu. Kemudian di situ ada ucapan dari salah seorang salafus soleh di halaman 59 yang bernama Abu Ubaid لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن فمن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله itu dinukil dari Musannaf Ibn Abi Syaibah Janganlah seseorang hamba bertanya kepada dirinya kecuali tentang Al-Quran Maka apabila ia mencintainya berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya Sama dengan tadi kalau kita kepingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, apakah kita cinta Allah cinta Rasul, kita lihat Quran. Bagaimana kedudukan Quran dalam diri kita? Kalau kita kita cinta Quran dan telah mengamalkan lima tanda tadi, berarti kita benar-benar cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah disebutkan di situ ya Eh, cara-cara, sarana-sarana, wasilah supaya mencintai Quran. Di antaranya adalah selalu berdoa mohon kepada Allah tawakal. Doa ini penting. Doa semoga Allah menjadikan kita benar-benar cinta Quran. Kemudian yang kedua melakukan sebab musabab. Jadi kita berusaha berusaha mempelajari bagaimana salafus soleh atau kita berusaha bagaimana supaya kita bisa cinta Al-Quran. Bagaimana kita perdorong? Ternyata Quran ini banyak manfaatnya dalam hidup saya. <clears throat> Quran ini banyak membantu saya. Atau kalau perlu ada ayat-ayat tertentu kita tulis, kita simpulkan. Sehingga dengan adanya itu kita selalu terdorong untuk senang Quran. Kita merasa mendapat manfaat. Bukan hanya manfaat di akhirat saja, tapi juga manfaat duniawi. Quran ini benar-benar hiburan kalau kita sudah bisa mentadaburinya. <clears throat> Kemudian kunci kedua tujuan membaca Al-Quran. Ya, tujuan orang baca Quran tujuannya apa? Mengapa anda membaca Al-Quran? Pertanyaan ini penting sekali. Di situ beliau menyebutkan di halaman 70 tujuan membaca Al-Quran rumusnya itu tema sya'ah. Ya, tema sya'ah. Jadi ada ta, ada mim, ada mim lagi, ada shin, ada ain, ada ain lagi. Sa yang pertama adalah tawab, mengharapkan pahala. Mim yang pertama dan yang kedua adalah munajatun masalah untuk bermunajat dan bermohon. Yang ketiga adalah shin, shifa penyembuh. Kemudian ain yang pertama adalah ilmun, mengilmui, mencari ilmu. Ain yang ke yang kedua adalah amalun, mengamalkan, diamalkan. Kemudian beliau bahas yang pertama-tama adalah mencari ilmu. Karena memang di Quran ini banyak ilmunya. Semua ilmu ada di Quran. Kalau orang mengatakan Quran gak lengkap, maka dia berarti belum baca Quran. Hanya saja ilmu dalam Quran ini ada yang diperinci, ada yang secara global. Perinciannya ada di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian juga ikhwan wa akhawatillah rahimahullah Di antara tujuan membaca Al-Quran adalah mengamalkan Wah ini yang paling penting ini Quran itu untuk diamalkan Mari kita bahas Di situ ada nukilan-nukilan yang sangat bagus Dan menurut saya eh, Bab ini ya Tujuan kedua membaca Al-Quran dengan tujuan mengamalkannya ini yang paling penting diantaranya dari kitab ini. Ini yang perlu paling banyak dibaca. Apalah artinya baca Quran kalau tidak diamalkan. Apalagi beliau di situ membuat nukilan-nukilan yang luar biasa. Benar-benar kita akan malu kalau ternyata kita hanya membacanya saja atau menghafalnya atau bacaannya enak tapi tidak mengamalkan. Pertama-tama beliau nukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Dan nukilan itu dari kitabnya Imam Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu kitab Imam Nawawi yang sangat bagus ya, adab para pengemban Al-Quran. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya hamalatil Quran, au ya hamalatil ilm." wahai pembawa Al-Quran atau wahai pembawa ilmu. I'lamu i'malu bihi fa innamal alimu man 'amila bima 'alima. Ketahuilah bahwa seorang alim ahli ilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang telah ia ilmui dan amalannya sesuai dengan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalah وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراكيهم akan ada sekelompok kaum yang memiliki ilmu namun tidak melebihi kerongkongan mereka. Termasuk mereka pembaca Quran dan juga termasuk sifatnya orang khawarij, baca Quran, apal Quran, pintar Quran tapi nyeleweng, nggak diamalkan. Ibaratnya Quran tidak melebihi kerongkongan mereka, nggak ada artinya Quran itu. Kemudian kata beliau, yukhalifu amaluhum ilmahum wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum yajlisuna hilafan yubahi ba'duhum ba'da hatta inna rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yadahu ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala Kata beliau, amalan mereka bertentangan dengan ilmu mereka. Dan yang tersembunyi berlainan dengan yang nampak. Jadi amalnya nggak sama dengan ilmunya, nggak sesuai. Kemudian luarnya dengan dalamnya itu nggak sama. Luarnya kayaknya bagus, dalamnya dalamnya itu rusak. Mereka duduk melingkar sambil membanggakan diri satu sama lain membuat halakoh-halakoh, bangga-bangga dengan halakoh-halakohnya. Hingga seseorang akan marah kepada temannya apabila duduk-duduk dengan selainnya dan ia akan meninggalkannya. Dia marah kalau ada orang yang biasa di majelis dia pindah ke majelis yang lain. Jadi tujuannya berbangga bangga dengan majelis, berbangga bangga dengan banyaknya murid saja. Merekalah orang-orang yang amalannya di dalam majelis tersebut tidak pernah naik sampai kepada Allah. Subhanallah ya. Jadi ini dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan ini semenjak zaman sahabat dulu. Berapa banyak orang hafal Quran, punya ilmu, nggak ngamalkan ilmunya nggak ada artinya sama sekali. Di antaranya yang terjadi saat itu adalah orang-orang khawarij, hafal Quran, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tapi nggak ada faedahnya. Mereka menyimpang dari ajaran Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hajat bin Yusuf. Antum kenal nggak dengan hajat bin Yusuf? Seorang penguasa Bani Umayyah yang dikenal kedolimannya luar biasa. Yang membunuh para ulama, membunuh sahabat. Hajat, penumpah darah. Hajat bin Yusuf ini apal Quran. Bukan nggak apal Quran ya, apal Quran. eh, gitu. Maka dari sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam salah satu ungkapannya, yang membuat orang itu benci dengan agama, yang membuat itu orang benci dengan ilmu agama, karena pengemban ilmu agama tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya masyarakat berdalil, yang punya ilmu aja kayak gitu, bagaimana yang nggak punya ilmu? Hafal Quran. Kemudian ada nukilan juga dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala dan itu dinukil dari kitab Tafsir As-Sam'ani juga dari Madarijus Salikin dan juga dari Talbisu Iblis. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullahu taala annahu qala umira an-nas an ya'malu bil Qur'an fattakhadhu tilawatahu 'amala. Dari Al Hasan Al Basri rahimahullah beliau berkata, manusia diperintahkan mengamalkan Al Qur'an maka jadikanlah bacaannya itu sebagai pengamalan. Ini terjemahannya salah 180 derajat. Terjemahannya salah. Perbaiki ya. Maka jadikanlah bacaannya sebagai pengamalan. Bukan maka jadikanlah. Maka mereka menjadikan membaca Quran sebagai mengamalkan Al-Quran. Maksudnya begitu maka mereka menjadikan membaca Quran sebagai mengamalkan Al-Quran. Itulah terjemahan. Maka dari itu, belajar batal itu hukumnya adalah wajib fardu Nah, kalau ini salah ya Pak. Ini bukan malah meluruskan, malah menyalahkan yang bacaannya. Maksudnya Al-Hasanul Basri, orang itu diperintahkan untuk mengamalkan Quran. Namun akhirnya ternyata mereka salah paham. Mereka anggap mengamalkan Quran adalah baca Quran. Jadi maksud mengamalkan adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan masyarakat kita gitu kan. Yang dimaksud mengamalkan Quran, baca Quran. Kamu sudah mengamalkan Quran. Maksudnya kamu sudah baca Quran. Mengamalkan ilmu itu adalah mengajarkan ilmu. Ini kan salah. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu diluruskan terjemahannya. Kalau ada yang punya kesempatan silakan dikirimkan ke email ke penerbitnya. Kan salahnya itu salah yang 180 derajat. Benar-benar berbeda dengan maksud yang di, yang diinginkan oleh Al Hasanul Basri. Jadi mengamalkan Quran bukan hanya baca, tapi benar-benar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pula ungkapan dari Al Hasan bin Ali Rasulullah taala yang ini dinukil dari kitab Kanzul Ummal Beliau mengatakan, "Iqra'il Qur'an mana haka fa illam yanhaka laysat biqira'ah." Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma berkata, "Bacalah Al-Qur'an sehingga bisa mencegahmu melakukan dosa." Bila belum demikian, maka pada hakikatnya Anda belum membaca. Ini benar. Jadi kata Al Hasan bin Ali, yang dimaksud baca Quran itu benar-benar ngamalkan Quran. Kalau orang baca tapi nggak ngamalkan, berarti dia belum baca, belum baca. Apalah artinya baca huruf-hurufnya saja kalau tidak mengamalkan isinya. Kemudian ada ucapan pula dari Al Hasan Al Basri pula, rahimahullah taala Kata beliau ini dinukil dari kitab Qaidah fi al Quran, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, "Inna awwalan nas fi hadzal Quran man ittaba'ahu wa illam yakun qara'ahu." Kata beliau, manusia yang paling berhak atas Al-Quran adalah orang yang mengikutinya walaupun belum membacanya. Ini lebih tegas lagi yang dimaksud orang itu yang paling pantas mengklaim Al-Quran milik dia adalah orang yang mengamalkan Quran walaupun dia tidak baca Quran. Tapi jangan disalahpahami ya. Yang penting kan mengamalkan Quran walaupun tidak baca Quran. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tentu baca. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengamalkan kalau tidak membaca. Jadi ini beliau menegaskan apa artinya baca kalau enggak diamalkan. Jadi baca benar-benar untuk diamalkan. Kemudian ada nukilan pula yang sangat indah dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat. Wa an Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman wa Ibn Mas'ud wa Abi Ka'ab wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum ajma'in. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا indah sekali ini dari tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Al-Tabari dari Abdur Abu Abdurrahman As-Sunnah nah, di sini langsung As-Sulami ya mau tambahin As-Sunnah dari Utsman, dari Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu majma'in. bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa membacakan 10 ayat kepada mereka, kepada para sahabat. Mereka tidak pindah kepada 10 ayat yang lain sebelum mempelajari pengamalannya. Sehingga kami mempelajari Al-Quran dan pengamalannya sekaligus. Jadi Rasulullah dulu mengajarkan 10 ayat saja, tidak pindah ke ayat lain sebelum benar-benar difahami dan diamalkan. Jadi sekalian sekaligus baca sekaligus mengamalkan. Ya inilah tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an. Bukan tilawatu al-fadhihi saja, bukan baca lafadznya saja, tapi juga tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi, baca lafadznya sekaligus maknanya. Baca Al-Qur'an. Bahkan ikhwan wa akhwat fillah ada seorang ulama yang terkenal Kiai Haji Ahmad Dahlan yang di kemudian hari beliau mem, apa, membuat suatu organisasi besar Muhammadiyah kita tidak bicara organisasinya ya, kita bicara apa landasannya sehingga terbentuk dari besar seperti itu yang terjun dalam bidang pendidikan, terjun dalam bidang sosial, pengobatan, kesehatan, peduli pada anak yatim, panti asuhan dan yang lainnya. Landasannya apa? Menurut ceritanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala, beliau dulu ketika mengajarkan kepada murid-muridnya Hanya satu surat saja yang diajarkan cuma surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal yatu'u al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Surah pendek yang berkisah tentang orang-orang yang mendustakan agama Intinya hubungan mereka dengan Allah tidak baik Hubungan mereka dengan manusia tidak baik Hubungan dengan Allah diwakili melalui sholat dan keikhlasan Hubungan dengan manusia Dengan membantu orang lain Peduli kepada fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya Hanya itu saja Beliau tiap hari mengajarkan surah Al-Ma'un Hari ini Al-Ma'un, besok Al-Ma'un, besok lusa Al-Ma'un, terus Al-Ma'un Sampai akhirnya murid-murid beliau mengatakan, Wahai Pak Guru, wahai Pak Kiai, ini Quran 30 juz. Kenapa kok kita hanya ngasih al-ma'un? Mbok ya, oh ganti yang lainnya. Gitu ya. Kata beliau apa? Sudah diamalkan apa belum? Mereka bilang, belum Pak Yai. Kalau gitu besok ngaji al-ma'un lagi. Al-ma'un lagi ngaji. Al-ma'un, terus al-ma'un. Lalu mereka bilang, Pak Yai, gantilah yang lainnya Pak Yai, sudah apa di luar kepala? Apa kata beliau? Sudah diamalkan atau belum? Belum Pak Yai, besok almarhum lagi. Sampai hanya benar-benar mereka mengamalkan almarhum Benar-benar terjun mengamalkan almarhum Lalu terjadilah organisasi besar yang melayani dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Itu sejarahnya. Itulah namanya ngaji Al-Quran. Bahkan di tafsir Al-Qurtubi disebutkan di mukadimahnya sahabat Umar bin Khattab itu beliau menghatamkan Al-Baqarah saja sekitar 8 atau 12 tahun. Al-Baqarah saja. Kalau kita mungkin sekali nafas bisa itu kan. Ini berapa tahun? 8 tahun. 12 tahun. Bahkan ketika beliau khatam Al-Baqarah, apa yang dia lakukan? nahara jazuran syukran lillah. Ketika hatam Al-Baqarah beliau syukuran, tasyakuran, beliau nyembelih mentah dibagi-bagikan dagingnya. Itu baru hatam Al-Baqarah. Jadi benar-benar dibaca, benar-benar dihafalkan, benar-benar dipelajari, benar-benar diamalkan. Itulah namanya mengaji Quran. Kemudian berikutnya lagi ada nukilan dari Al-Ajuri rahimahullah taala itu dari kitab Akhlak Hamalatil Quran. Al-Ajurri rahimahullah taala mengatakan, "Ya tasaffahul Quran, yutasaffahul Quran liyu'addab liyu'addiba bihi nafsa. Himmatuhu mata akuna minal muttaqin, mata akun minal khashi'in, mata akun minal sabirin, mata azhad fid dunya, mata anha nafsi 'anil hawa. Ya. Al-Ajuri rahimahullah ta'ala mengatakan Hendaklah seseorang membuka lembaran-lembaran Al-Quran agar jiwa dan tujuannya terasah untuk Untuk apa? Untuk dia selalu menanyakan pada dirinya sendiri Kapan saya bisa bertakwa? Kapan saya bisa khusyuk? Kapan saya termasuk orang-orang yang sabar? Kapan saya mampu berzuhud di dunia ini? Kapan saya mengekang hawa nafsu? Inilah namanya ngaji Al-Quran. Jadi ketika bicara tentang orang takwa, kita tanya ya Allah, kapan saya jadi orang takwa ya? Ketika bicara tentang orang sabar, kita tanya dalam diri kita, kapan ya saya jadi orang sabar? Kemudian ketika Al-Quran bicara tentang orang-orang khusyuk, kapan ya saya termasuk orang khusyuk? Ketika Al-Quran bicara tentang zuhud, kapan ya saya bisa jadi orang yang zuhud? Ketika Quran bicara tentang menguasai nafsu, maka kita tanya kapan saya bisa menguasai nafsu saya? Inilah namanya ngaji Al-Quran. Kemudian ada nukilan pula dari Al Hasan Al Basri, rahimahullah taala sangat indah. Ini dari Sunan Sa'id bin Mansur dari Syu'abul Iman Al Baihaqi dan Kitab Zuhud Abdullah bin Mubarak. Wa qala Al Hasan Al Basri rahimahullah taala إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata Sesungguhnya Al-Quran ini telah dibaca oleh para hamba sahaya dan anak-anak yang tidak memiliki ilmu tentang takwilnya. Jadi Quran ini kan umum, siapa saja bisa membelinya dan membacanya. Wa ma tadabbara ayatihi illa bittiba'ihi وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده padahal sebenarnya tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an itu hanya dengan mengikutinya tadabbur Al-Qur'an bukan dengan menghafal huruf-hurufnya namun di balik itu mengabaikan batasan-batasannya kata beliau apalah artinya punya Quran apalah artinya baca Quran kalau tidak diamalkan Apalah artinya hafal Quran, hurufnya hafal, tidak ada yang salah satu pun, tapi benar-benar dilanggar isinya. Hatta inna ahadahum la yaqul laqad qara'tul Qur'ana kullah fama asqattu minhu harfan wallahi waqad wallahi asqatahu kullah. Subhanallah, sangat indah kata beliau. Hingga salah seorang dari mereka mengatakan, saya telah membaca Al-Quran seluruhnya dan saya tidak pernah meninggalkan satu huruf pun Aku apal semuanya 30 juz apal Satu huruf pun tidak ada yang ketinggalan Kata dia Namun demi Allah Pada hakikatnya Ia telah meninggalkan seluruh huruf Al-Quran Umar Akbar Jadi dia bilang Saya sudah baca semua Saya apal 30 juz Padahal hakikatnya Satu huruf pun tidak ada yang dia baca Karena dia tidak mengamalkan maka dari itu ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, menghafal Quran itu enggak mudah. Menghafal Quran itu tidak mudah. Apalagi hafal saja kalau enggak diamalkan. Orang ahli Quran itu dikenal dengan malamnya Kalau malam dia ahli tahajud Dikenal dengan siangnya Kalau siang dia banyak puasa Dikenal dengan akhlaknya Dikenal dengan kejujurannya Dan yang lain-lainnya Jadi nggak gampang Al-Quran itu berat Bukan hanya sekedar hafal-hafalan enak-enakan saja. Apalagi Quran itu dihafalkan gampang. Yang lebih sulit adalah menjaga hafalan. Itu yang lebih sulit lagi. Hari Selasa yang lalu saya hadir di Solo di pesantren Ishtariman, pesantren Tahfidzul Quran. Mereka ada acara eh, apa namanya wisuda, wisuda para santrinya dan itu termasuk pesantren Tahfidzul Quran yang masya Allah di Indonesia kualitasnya bagus. Ya dan mereka juga rata-rata muridnya itu benar-benar terseleksi dan mereka juga dari ilmu umum bagus termasuk mereka juara fisika, matematika dan yang lainnya umum bagus, Qurannya juga bagus ketika melihat mereka para wisuda yang ada di hati ya Allah mudah-mudahan istiqomah mudah-mudahan istiqomah karena kalau di pondok enak nggak ada tantangan yang jadi masalah itu bukan buku kecil ini yang jadi masalah adalah buku besar apa buku besar itu? Ketika telah hidup di masyarakat. Ya, banyak godaan, banyak macan, banyak singa, banyak serigala yang siap menerkam. Apakah sanggup untuk diterkam? Apakah berani melawan? Seperti itu. Kemudian juga menghafal Quran itu mudah. Insya Allah kalau orang serius, benar-benar sungguh-sungguh, apalagi dengan suasana pondok pesantren, dua tahun apa? Insya Allah. Dua tahun, tiga puluh juz apa? Yang jadi masalah adalah setelah hafal, menjaga hafalan. Setelah keluar dari pesantren, itu yang jadi masalah. Biasanya kalau di pesantren satu minggu satu juz bisa. Kalau sudah keluar, hafal satu yang lepas lima, masuk satu keluar lima. Padahal konsekuensinya melupakan Quran. Nah, dan itu nyata, termasuk kita ketika di Arab Saudi, menghafal Quran itu mudah. Karena suasana, situasi, kondisi mendukung. Terus setelah pulang ke Indonesia ya kayak gini ya Suasana yang kacau, pikiran, atau tanggungan ini itu dakwah itu konsekuensi berat. Kalau mungkin di, di pesantren, suasana pesantren di Arab Saudi itu mungkin baca Quran satu hari lima juz, enam juz, biasa ringan. Sudah pulang ke Indonesia satu juz saja, dah ngos-ngosan rasanya. Iya, berat konsekuensi. Itulah yang dimaksud oleh mereka-mereka ini tentang baca Quran tujuannya adalah mengamalkan Quran, bukan hanya baca, bukan hanya MTQ, bangga-banggaan, juara satu, juara dua. Apalagi ada ancaman-ancaman mereka yang baca hanya tujuannya coba dipuji. Wah, pulang itu korek suaranya enak. Kata Rasulullah, dialah termasuk orang yang pertama dilempar ke dalam neraka. Orang yang baca Quran tujuannya adalah dipuji orang, pulang korek, pulang masya Allah bacaannya enak bacaannya. Terus pokoknya enak lah. Ya. Seperti itu. Lalu kata Allah, kamu tujuanmu itu dan kamu telah mendapatkan di dunia. Di dunia dulu kamu dipuji-puji. Sekarang wajahmu ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Allahu Akbar. Kemudian masih kata-kata Al Hasanul Basri pula kata beliau ma yaral Qur'an lahu fi ma yaral Qur'an lahu fi khuluqin wala amalin hatta inna hadahum la yaqul inni la aqra'u surata fi nafas wallahi ma ha'ula'i bil qurra wala bil ulama wala bil hukama wala al wara'ah mata kana al qurra mithla hada la kathara Allahu fin nasi mithla haula subhanallah ungkapan yang sangat indah dan ya nasihat yang sangat mendalam kata beliau karena orang tersebut tidak mewujudkan Al-Qur'an dalam akhlak dan amalannya Bahkan salah seorang dari mereka mengatakan, saya mampu membaca satu surat dalam satu tarikan nafas. Iya kan? Dia berbangga-bangga dengan panjangnya nafas. Kan Korea itu kan nafasnya panjang, panjang kan? Akan apa orang masya Allah, satu surat panjang, satu kali nafas, hebat sekali. Ternyata dibalik itu memang tujuannya adalah supaya dipuji orang nafasnya panjang sekali ketika baca Quran. Lalu kata Al Hasan Al Basri rahimahullah rahimahullah taala. Demi Allah, mereka bukanlah qurra. Mereka bukanlah pembaca Al-Qur'an, bukan ulama, bukan ahli hikmah dan bukan seorang yang memiliki kewibawaan. Sampai kapan para pembaca Al-Qur'an berbuat seperti ini? Semoga Allah tidak menambah jumlah orang-orang yang seperti mereka ini. Jadi kalau memang kurok-kurok itu kayak gini, apalah artinya kurok itu? Kurok zaman Nabi dulu, kurok pembaca Quran itu adalah orang yang mengamalkan Quran. Para sahabat namanya adalah Qurra. Rasulullah namanya Qari. Kalau hanya baca saja, maka kata Hasan Basri, semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang jenis ini. Kemudian juga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat 4 Wa innaka la'ala khuluqin azim Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah SAW Engkau memiliki akhlak yang sangat agung Ibunda Aisyah Ketika ditanya Wahai Ibunda Aisyah Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW Beliau menjawab Kana Al Qur'an Yaghdabu li ghadabih Wa yardha li ridha Akhlak beliau adalah Al-Quran Beliau marah dengan sebab Al-Quran dan beliau ridho juga dengan sebab Al-Quran. Jadi beliau adalah seakan-akan Quran yang yang berjalan di muka bumi, Quran yang benar-benar ada di muka bumi, beliau berjalan. Kemudian juga ada seseorang membawa putranya kepada sahabat Abu Darda. Orang itu dengan bangga mengatakan, "Inna benihada hadza al Qur'an." Kata orang itu, Anakku ini telah hafal Quran Lalu Abu Darda menjawab Allahumma ghufran Innama jama'al Quran Man sami'alahu wa hata'a Kata Abu Darda Ya Allah ampunilah ia Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran Adalah orang yang mendengarkannya Dan melaksanakannya Jadi orang tadi bangga Anakku ini hafal Quran loh Kata Abu Darda Oh, jangan dulu, jangan dulu. Lihat dulu, diamalkan atau tidak. Yang dianggap sebagai orang hafal Quran adalah orang yang mendengarkan dan mentaati Al-Quran, mengamalkan. Kemudian yang terakhir adalah ucapan dari Hudzaifah, salah seorang sahabat istimewa Rasulullah SAW. dan beliau juga merupakan tumpuan rahasia Rasulullah SAW yang beliau diberitahu oleh Rasulullah tentang nama-nama orang-orang munafik. Beliau mengatakan, Ya ma'syarul qurra istaqimu faqad sabaqtum sabatan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai para pembaca Al-Qur'an, berjalan luruslah kalian. Sesungguhnya sangat jauh kalian telah mendahului. Apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, menyimpang dari petunjuk Al-Qur'an, maka sungguh kalian telah tersesat sangat jauh. Jadi kata beliau tinggal pilih. Kalau kamu baca Quran, ngamalkan Quran, kamu hebat, kamu berada di depan. Kalau kamu baca Quran dan kamu nyeleneh dari Quran, kamu tersesat sangat jauh, tertinggal jauh. <clears throat> Inilah <clears throat> ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah menurut saya di antara bab yang paling penting untuk selalu dibaca, mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian di antara tujuan baca Quran pula, saya tidak baca semuanya ya, karena waktunya terbatas adalah mengharapkan pahala. Memang orang baca Quran dapat pahala, pahalanya banyak. Satu huruf mendapatkan satu dilipatkan sepuluh. Alif lamim tiga huruf tiga puluh pasti. Orang baca Quran itu tidak mungkin rugi, pasti untung. <clears throat> Apalagi juga ada ancaman-ancaman orang-orang yang tidak baca Quran sama sekali. Dan juga ada motivasi-motivasi orang yang baca Quran walaupun kesulitan. Walaupun dia ketika baca itu terpatah-patah kesulitan, tapi dia terus berusaha baca. Kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala dua kali lipat. Itu sebagaimana di halaman 111 Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Quran Wa yatada'ta'u fihi wa huwa alihi syaqqun lahu Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran Maka ia bersama para malaikat Yang mulia lagi berbakti Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, lagi susah payah, tapi dia terus berusaha baca, maka ia mendapatkan dua pahala. Jangan putus asa, baca terus dan baca terus. Bahkan terus terang saja, ikhwan wa akhwat Quran ini adalah obatnya sumpah, terutama zaman sekarang. Quran kan termasuk zikir kan? Di antara obat untuk mendapatkan ketenangan adalah zikir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang tenteram damai. Apalagi Quran ini adalah zikir yang paling afdal secara mutlak. Ada seseorang yang dulu pernah di pondok pesantren dan juga kuliah di Malang, dia dari Jakarta, kemudian dia keluar lalu dia pulang ke Jakarta. Di Jakarta dia kumpul teman-temannya nakal lagi. Berbagai macam dosa besar dia lakukan. Sudah berbeda keadaannya dengan ketika di pesantren. Lalu dia ditanya, bagaimana keadaanmu? Ya saya kayak gini sudah nakal saya, nakal lagi. Tapi saya kalau lagi sumpok, saya buka Quran, saya ngaji Quran, sumpoknya hilang. Subhanallah. Padahal ini anak nakal, pelaku dosa besar. Ketika dia sumpok buka Quran, rasanya damai, rasanya embun-embun dingin masuk dalam hatinya. Bagaimana pula kalau orang itu memang orang yang sudah soleh, hatinya bersih, tentu dia lebih mendapatkan ketenangan daripada anak ini. Karena Quran ini semuanya serba suci. Quran dari Allah yang maha suci. Dan Quran adalah kitab suci. Diturunkan oleh malaikat yang suci, Jibril, masuk ke dalam ke dalam hatinya orang yang suci, Nabi Muhammad Wasallam Dan Quran akan bisa kumpul dengan hati-hati yang, yang bersih, yang suci. Kemudian juga Al-Quran nanti kiamat datang memberikan syafaat, menolong orang-orang yang membacanya. Al-Quran secara umum atau juga surat-surat tertentu, diantaranya surat Al-Mulk, surat Takal Dan orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Khairukum man ta'allama al Qur'an wa 'allamah Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik belajar baca, atau belajar hafalan, atau belajar tafsir, atau tajwid, taksin, atau yang lainnya secara umum. Kemudian juga di situ ada hadis tentang ancaman orang yang tidak punya hafalan sama sekali. Jadi kita ini harus punya hafalan, harus ada Quran dalam dada kita. Jangan sampai dalam dada kita tidak ada Al-Quran. Kalau kita di Indonesia mungkin kesulitan hafal 30 juz. Maka dari itu minimal jangan sampai kita tidak hafal juz 30. Juz 30 itu harus hafal. Karena kalau kita nggak hafal juz 30, maka kalau sholat yang kita baca apa? Masa tiap sholat langsung berwallahu wahat otomatis. Kan nggak cocok. Kan perlu surah-surah panjang terutama ketika sholat subuh. Jadi juz 30 itu harga mati. Harus ada Quran dalam dada kita. Jangan sampai data kita ini benar-benar kosong, tidak ada Qurannya. Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan aja hadisnya di halaman 112 itu. Ta'allamul Quran, faqra'uhu wa aqri'uhu, fa inna matalal Quran liman ta'allamahu faqama bihi, kama tali shirabin mahshuwin miskan, yafuhu rihu fi kulli makan, wa matalu man ta'allamuhu man ta'allamahu, faraqada faraqada wa huwa fi jawfih Kamathali shirobin auka ala misik. Ini tentang orang yang hafal tapi nggak ngamalkan ya. Belajarlah Al-Qur'an, bacalah dan bacakanlah ia. Karena sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an bagi yang mempelajari dan mengamalkannya ibarat kantong kulit yang diisi minyak kasturi. Aromanya mm, semerbak ke semua tempat. Dan perumpamaan orang yang mempelajari lalu tidur, tidak diamalkan untuk sholat, Sedangkan Al-Quran berada di dalam tenggorokannya, dalam dadanya. Ibarat kantong kulit yang masih terikat dan berisi minyak kasturi. yaitu baunya tidak menyebar. Ya, di situ banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ya, di halaman 115 yang terakhir. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib Sesungguhnya seorang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sama sekali ibarat rumah yang rusak. Bagaimana rumah rusak itu? Tidak ada manfaatnya. Itulah ibaratnya orang yang tidak ada hafalan Qur'annya sama sekali. Benar-benar hatinya kosong daripada Al-Quran. Masya Allah. Kemudian orang itu bisa mulia karena Al-Quran dan orang juga bisa jatuh karena Al-Quran. Kalau dia baca, dia amalkan, dia mulia dan tinggi. Kalau dia baca dan dia langgar, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Kemudian di antara tujuan baca Al-Quran adalah membaca dengan tujuan berobat. Di halaman 120. Karena Quran memang obat. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, di dalam surat Yunus dulu ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum ma'udatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari rohmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yunus 57 secara khusus penyakit hati ya. Penyakit hati, penyakit dalam dada. Tapi dengan catatan kita harus percaya, kita iman, kita yakin. Kemudian di dalam ayat berikutnya Al-Isra 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا dan kami turunkan al dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian. Al-Isra 82 ini jelas obat secara umum tidak ada kata-kata obat penyakit hati, obat dalam dada nggak ada. Obat secara umum. Karena memang Quran ini adalah obat penyakit jasmani dan penyakit rohani, penyakit luar dan penyakit dalam. Dan ini benar-benar terbukti. Kemudian juga di ayat setelahnya di Fusilat ayat 44 hampir mirip itu juga menyatakan Quran adalah obat secara umum. Penyakit hati jelas, sumpah-sumpah, bingung-bingung, bimbang, resah, syubhat, ketidakpastian, obatnya adalah Quran. Kemudian penyakit badan dia ya macam-macam. Sakit apa saja itu bisa dibaca Al-Qur'an. Rukyah, rukyah syar'iyyah. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat uh, sahih ya, Al-Albani menyatakan sahih dalam silsilah hadis sahih. Beliau bersabda, "Khairud dawa Al-Qur'an." Sebaik-baik so, obat adalah Al-Qur'an obat penyakit lahir dan batin. Demikian pula Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pernah suatu ketika Rasulullah Alaihi Wasallam masuk kepada Ibunda Aisyah. Waktu itu ada seorang wanita yang sedang e, mengobatinya. Dakhala 'alaiha wa mar'atu 'alaiha aw turqiha dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menemuinya saat ia sedang diobati atau dirupiah seorang perempuan, dirupiah Ya, sambi-sambi mantra-mantra. Itu boleh selama tidak ada syiriknya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Alijiha di kitabillah." Obatilah ia dengan Al-Qur'an. Jadi kalau memang mau dirupiah rupiah terbaik adalah Al-Qur'an, mantra yang terbaik, jambi-jambi yang baik adalah Al-Qur'an. Dibacakan Al-Qur'an. Kemudian juga <clears throat> di situ disebutkan penyembuhan Al-Quran dapat diperoleh melalui dua hal. Yang pertama-tama membacanya ketika sholat. Jadi waktu sholat dibaca Quran, terutama sholat malam ya tenang ini. Kalau nggak apa sambil lihat mushaf nggak apa-apa. Yang tenang rasakan. Nanti penyakit-penyakit secara dengan sendirinya akan disembuhkan oleh Allah. Kemudian cara yang kedua adalah rukyah dibacakan Quran. Yang abdul adalah merukyah diri sendiri, bukan minta dirukyah oleh orang lain. Itu hukumnya makruh. Karena kita ada ketergantungan dengan orang itu, kurang tawakalnya. Apalagi juga zaman Nabi telah terbukti. Ketika itu rombongan para sahabat datang ke suatu desa dan kepala desanya sedang sakit di disengat kala jengking yang banyak bisanya. Dan mereka tidak bisa mengobati kepala desa itu. Lalu datang kepada para sahabat, "Hal minkum raqib?" Apakah ada yang bisa merukyah di antara kalian? Lalu seorang sahabat berangkat langsung dibacakan Al-Fatihah saja. Dan bacakan Fatihah subhanallah langsung sembuh. Disengat kalah jenting. Itu penyakit jasmani atau rohani? Jasmani, penyakit badan luar. Diobati Al-Fatihah sembuh. Lalu sahabat ini akan diberi hadiah upah berupa beberapa ekor kambing Lalu dia mengatakan saya mau tanya Rasulullah dulu, boleh apa enggak? Setelah ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkan. Rasulullah mengatakan, "Wa yudrika annaha ya Kamu tahunya dari mana bahwa Al-Fatihah itu adalah jampi-jampi, mantra-mantra, yang bisa. Lalu Rasulullah mengatakan, "Khudzuha wadribu li bisahmin." Kamu ambil tidak apa-apa kambingnya, yang penting saya dikasih bagian. Rasulullah bercanda maksudnya ya. Jadi apa-apa karena dia nggak minta diberi dengan sendirinya. Hmm. Jadi begitu. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau bercerita pernah suatu ketika beliau sakit parah waktu haji di Mekah. Cari dokter tidak ada. Akhirnya beliau ambil air zam-zam dibacakan Al-Fatihah dengan yakin diminum sembuh total. Sehingga kalau ada orang sakit tanya beliau obatnya apa? Obatnya adalah Fatihah dibacakan di air lalu diminum. Kalau ada zam-zam lebih afdol ya, zam-zam lebih mujarab. Kalau nggak ada semua air nggak apa-apa. Yang penting Fatihahnya itu loh. Karena apa namanya? Al-Fatihah yang kita baca percikan-percikan air ya, dari ayat Al-Qur'an itu ada khasiatnya, itu ada kekuatannya, mempunyai kekuatan. Maka dari itu di situ diterangkan tentang e, kelebihannya di halaman 122 ya, setelah rukyah yang kedua, di situ ada keterangan ludah yang keluar dari bacaan ayat-ayat Al-Quran memiliki pengaruh yang besar bagi kekuatan dan kebugaran, kesehatan dan kesembuhan yang tidak dapat dicapai oleh racikan daun-daunan apapun atau ramuan obat-obatan dari apotek. Saya kira tidak seorang muslim pun yang mengingkari pengaruh hembusan-hembusan ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan dan penyembuhan hanya saja tidak setiap orang dan juga mungkin bagi setiap orang untuk mengambil sebab-sebab ini. Jadi memang ada pengaruhnya bacaan Quran ketika dibacakan ada pengaruhnya. Ludah yang keluar itu ada pengaruhnya dari Al-Quran. Makanya Rasulullah kalau mau tidur kan baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Mu'awidatan tiga kali, ditiupkan di tangannya tiga kali, tiga kali, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu ada kekuatannya. Hanya tidak semua orang bisa. Karena ada orang itu yang memang keyakinannya luar biasa, ada orang yang kurang yakin. Jadi ibaratnya senjatanya sudah ada. Quran itu ibaratnya senjatanya, pedangnya itu Quran. Tinggal sekarang siapa yang memainkan pedang itu. Ada orang bisa memainkan pedang, ada orang nggak bisa memainkan. Ada juga seseorang yang dia itu sakit. Perutnya sakit luar biasa. Sakit selalu dia buang-buang air. Makan langsung keluar. Datang ke dokter manapun, semuanya bilang tidak ada penyakit. Sudah diambil apa namanya sampel dari sampel dari dari kotorannya di apa namanya di laboratorium semuanya sampai di endoskop dimasukkan alat ke dalam perutnya sudah kelihatan khususnya semuanya tidak ada penyakit tapi dia sakit semuanya makan selalu keluar keluar terus seperti itu akhirnya sudah nggak usah dokter dokteran saya mau berobat kepada dokternya para dokter. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala asy yang Maha menyembuhkan. Sudah dia cari madu, madu yang asli tentu saja. Tiap malam dia ambil air, dimasuki madu, dicampuri cinta hitam. Dibacakan Al-Fatihah dan doa-doa. Sudah itu aja ditaruh. Bangun tidur, belum makan apa-apa, diaduk, dibacakan lagi, diminum. Tiap hari dipraktekan itu dan subhanallah sembuh total. Sembuh total. Dia berobat berbulan-bulan ke dokter habis uang banyak, tidak ada penyakitnya tapi tetap sembuh. Jadi seperti itu. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, di situ kunci yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an ketika sholat itu ada hubungannya dengan yang keempat yaitu membaca Al-Qur'an pada waktu malam. Jadi tentu Quran dibaca waktu sholat ya, terutama jaga hafalan. Bagus sekali. Dan biasanya kita bisa berlama-lama ketika waktu malam. Apa hubungan Al-Quran dengan malam? Ternyata Quran dengan malam itu mempunyai korelasi yang sangat kuat. Sehingga di dalam Al-Quran selalu banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita sholat tahajud sambil baca Al-Quran. Kenapa? Karena waktu sholat malam suasana tenang. Tenang, sunyi, senyap, orang-orang tidur. Dan pikiran kita juga masih tenang, masih segar. Sehingga memungkinkan kita untuk lebih bisa tadabur Al-Qur'an. Nikmat salat malam baca Quran yang panjang salatnya. Misalnya kadang dua rakaat sampai setengah jam. Bahkan kadang sampai satu jam Bacaannya panjang, rumputnya panjang Kadang kita terasa capek sedikit Tapi jiwa kita terasa nikmatnya Luar biasa Ada kalanya kita ini bisa bahagia Dengan sedikit menyiksa fisik kelihatannya tapi roh kita, jiwa kita terasa bahagia Contohnya kalau Ramadan Ramadan ya, terutama 10 hari terakhir Itu orang kalau puasa kan makannya kurang Kemudian 10 hari terakhir dia memperbanyak ibadah, baca Quran dan yang lainnya dan dia juga kalau malam tidurnya kurang. Betul atau tidak? Bagaimana rasanya jiwa kita, roh kita ketika Ramadan? Bahagia kesengsaraan. Rasanya kita benar-benar mendapat kepuasan yang luar biasa. Memang ada kalanya kita bisa puas dengan sedikit menyiksa fisik. Kelihatannya ya, mengurangi tidur. Kan seakan-akan kan menyiksa fisik, mengurangi makan, banyak baca, seakan-akan capek. Tapi ternyata malah kita merasakan kedamaian yang luar biasa. Damai yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Apalah artinya bahagia keluarnya, sementara dalamnya nangis. Kan banyak orang kayak gitu, luarnya kayaknya cerah, ceria, tapi dalamnya dalamnya itu rasanya kepingin bunuh diri aja, sumpah. Ada orang yang luarnya kayaknya biasa-biasa saja, tapi dalamnya seakan-akan dia berada di surga. Para raja dan para pangeran kalau tahu akan iri. Kenapa? Ya di antaranya itu. Dia bisa sholat dengan khusyuk, apalagi sholat malam, apalagi baca Quran. Di situ banyak riwayat-riwayat tentang baca Al-Quran, keutamaannya malam hari, banyak hal yang kita dapatkan pada waktu malam yang kita tidak mendapatkannya pada waktu siang. Kemudian juga ada ucapan dari As-Sari as sakati Ru'aitul fawaida taridu fi dhulamil lain Aku melihat faedah-faedah itu eh, turunnya pada waktu malam di halaman 142. Intinya itu seperti itu ya. Jadi malam, sholat, baca Quran Dan terasa nikmat lebih bisa merenungkan Merenungkan Apalagi coba jam 2 bangun atau jam 3 Ketika orang-orang tidur Suasana tenang kan Coba di setel kasetnya siapa yang kita suka Syekh Musyari Roshid Atau Syekh Al-Matrud Atau Hani Arifani Atau Syekh Sudes Atau Syekh Sudan Coba di setel Rasakan, nikmat atau tidak Subhanallah rasanya ya Allah keheningan malam. Seakan-akan kita berada di surga. Kita aja ketika jalan-jalan malam jam 3 kebetulan ada masjid yang nyetel ngaji. Rasanya ya Allah ini suasana-suasana surgawi. Apalagi kita paham artinya. Nah seperti inilah yang kadang kita melupakan. Maka dari itu para salafus soleh mengatakan sungguh rugi ahli dunia itu. Kenapa? Karena ahli dunia itu keluar dari dunia belum sempat menikmati kenikmatan dunia. Ahli dunia itu rugi. Yang dicari hanya materi, materi, materi, kedudukan, pangkat, jabatan itu wajar. Sehingga dia mati, belum sempat menikmati kenikmatan dunia. Apa kenikmatan dunia? Ya ini diantaranya ibadah yang lezat, cinta Allah, salat malam, baca Quran, salat yang khusyuk. Itulah nikmatnya dunia. Jadi sungguh rugi orang yang keluar dari dunia dan dia belum pernah merasakan kenikmatan dunia sama sekali. Ya. Kemudian berikutnya Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Kunci yang kelima di situ sepekan sekali mengulang bacaan Al-Quran Sebenarnya judul yang tepat itu adalah sepekan sekali hatam Quran Maksudnya begitu jadi para salafus soleh dulu zaman sahabat, mereka tuh hatamnya satu pekan sekali, seminggu sekali hatam. Kalau kita mungkin berat ya, kalau kita mungkin insya Allah sebulan sekali cukup, ya kan? Satu hari satu juz, berat atau ringan? Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 30 juz 30 khatam Quran. Kalau keberatan juga, maka jangan sampai meninggalkan mungkin dua bulan sekali khatam Quran. Satu hari setengah juz. Ada waktu kita yang baca Quran, tinggal mau bagi waktu atau tidak. Dan waktu-waktu yang terbaik dan kita semua insya Allah bisa ada empat waktu yang terbaik. Yang pertama-tama adalah sebelum subuh sampai subuh, ilal fajar ilal fajar. Sebelum subuh terserah kita mau jam 3, jam setengah 4, jam 2 silakan sholat baca Quran. Kemudian waktu yang kedua adalah minal fajar ila tulu'i syams, mulai dari subuh sampai matahari terbit. Jadi saya salat subuh, jangan beranjak, duduk dulu, zikir pagi, baca Al-Qur'an sampai matahari terbit. Lalu salat dua rakaat. Kemudian yang ketiga, kubailal maghrib ila maghrib, sebelum maghrib sampai maghrib. Mungkin setengah jam sebelum maghrib. Sebelum maghrib ngaji, berdoa, berzikir, Kemudian yang keempat minal maghrib ilal isya antara maghrib dengan isya. Itu waktu-waktu kita semuanya ada. Tinggal bisa bagi waktu atau tidak. Kalau ada orang mengatakan saya tidak punya waktu, punya. Yang lebih dahsyat lagi orang mengatakan saya tidak punya waktu, saya sibuk. Tapi dia melarat. Ya Pak. Dia bilang saya tidak punya waktu seakan-akan dia orang super sibuk. Tapi kenyataan hidupnya dia melarat, dia punya apa-apa. Ya. Kan biasanya orang kalau sibuk itu kan konsekuensinya kan hartanya banyak kan Gitu atau tidak? Saya tidak punya waktu untuk ngaji, tidak punya waktu. Wah, mungkin orang ini satu hari menghasilkan satu miliar ini. Tidak punya waktu. Ternyata nggak punya uang juga. Eh, rugi dunia akhirat. Capek, payah, tidak dapat apa-apa, dibakar di neraka. Allah Akbar. Jadi insya Allah kita semua punya waktu, tinggal mau bagi waktu atau tidak. Kemudian kunci yang ketujuh, pengulangan ayat-ayat ayat Quran diulang-ulang ini juga diantara bab yang sangat bagus dan penting diulang-ulang bacanya dari sahabat soleh dulu Rasulullah SAW dan para sahabat ada kalanya mereka itu satu ayat diulang-ulang sampai benar-benar meresap dalam jiwanya hmm. bahkan Rasulullah pernah satu malam semalam suntuk baca satu ayat saja masuk mengunjam dalam hatinya kemudian juga yang kunci ke kedelapan menggabungkan lafaz dengan makna ini maksudnya adalah ayat Quran itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, contoh yang paling konkret misalnya kisahnya Al Hasan Al Basri. Beliau pernah dalam semalam hanya membaca wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Semalam suntuk diulang-ulang ayat itu. Ketika beliau ditanya, "Kenapa kamu ulang-ulang ayat itu?" Beliau mengatakan, kalau ayat tersebut terdapat pelajaran bahwa pada setiap kedipan mata kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Karena nikmat Allah sangat banyak. Mata saya lihat kemana aja semuanya adalah nikmat Allah. Jadi berarti ayat ini oleh beliau dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah cara menikmati Al-Quran. Kalau kita baca ayat-ayat tentang orang munafik, kita langsung fokus. Alangkah banyaknya orang munafik zaman ini. Kalau kita berbicara ayat-ayat zuhud, lalu kita langsung ya Allah kalau senangnya kalau saya jadi orang seperti itu. Kemudian yang kunci yang sembilan adalah tartil. Baca Quran nggak usah terburu-buru. Yang tartil masing-masing huruf mendapatkan porsinya, makhrajnya dan yang lainnya. Dan yang terakhir yang kesepuluh mengeraskan bacaan Al-Quran. Jadi baca itu walaupun dalam hati boleh-boleh saja, tapi kurang Abdul. Yang Abdul itu diucapkan diucapkan minimal kita dengar sendiri. Minimal. Yang penting jangan keras sekali ganggu orang lain. Apa faedahnya mengeraskan bacaan Quran? Dan kita sering lihat kan orang itu baca, mulutnya dia baca jadi bacanya dalam hati. Boleh apa tidak? Hukumnya ya boleh, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kurang abdul. Yang abdul itu diucapkan oleh mulutnya dan telinganya itu dengar. Tapi jangan sampai ganggu orang lain. Di situ disebutkan di antara faedahnya halaman 191 yang terakhir. Di antara faedah dari membaca dengan jahat dengan keras tadi ya, tapi tidak ganggu orang, bahwa dengan bacaan Al-Qur'an tersebut dapat memperdengarkan kepada para malaikat yang ditugaskan untuk mendengar mendengarkan zikir. Jadi kalau kita bacanya keras, itu malaikat juga dengar. Kan banyak malaikat keliling yang, tugasnya menghadiri orang-orang yang berpikir mencatat. Kalau dalam hati malaikat nggak dengar, malaikat nggak tahu hati kita, yang tahu hati kita adalah Allah. Dan nah, kalau dikeraskan, malaikat dengar. Kemudian di antara faedahnya pula larinya setan dari pembaca dan dari tempat yang digunakan untuk membaca Al-Quran tersebut. Setan lari. Kalau kita baca dalam hati, nggak dengar setan. Diucapkan, setan dengar. Setan menghindar, setan lari, setan takut. Kemudian dan untuk membersihkan serta mengharumkan rumah menjadikannya sebagai lingkungan yang kondusif untuk pendidikan dan pengajaran. Rumah kita wangi dengan bacaan Quran kita. Dalam hati rumah kita nggak kena wanginya, cuma di dalam diri kita aja. Kalau diucapkan rumah kita kena wanginya. Kita bacakan mantra-mantra yang terbaik dari kitab suci di dalam rumah kita. Ya. Kemudian yang terakhir penutup ya, di situ ada beberapa lampiran di halaman 196 lampiran yang pertama. Silakan antum baca, itu banyak pelajaran dan beliau juga menjelaskan sejarahnya kitab yang beliau tulis ini. Beliau ini sebenarnya penulisnya Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim ingin hidup bahagia sebagaimana kita kan, ingin bahagia, ingin sukses. Dan beliau mula-mula suka membaca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jawabul Kafi. Ada masalah buka kitab itu. Kayaknya kok ada solusinya gitu. Kemudian beliau juga mulai suka membaca buku-buku pengembangan diri. Baik ditulis oleh orang Islam atau orang kafir. Termasuk diantaranya Da'il Qolab wa Da'il Haya itu bahasa Inggris Diterbangkan dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Dali Kermisi. Dan dia juga suka menulis buku-buku tentang pengembangan diri. Ditulis itu disebut nama-nama bukunya ya, cuma dalam judul bahasa Arabnya. Buku-buku itu bukan hanya dibaca, tapi juga diringkas, kemana-mana dibawa. Kalau ada masalah, dibuka, solusinya ada di sini. Kemudian akhirnya beliau juga suka kepada buku-buku yang lain, sampai kepada buku Madarijus Salikin. Kemudian juga Mukhtasar Hajul Qasidin Ibnu Qudama, itu bagus. Yang merupakan ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Mana-mana dibawa. Seakan-akan kalau ada masalah dicari-cari ada solusinya. Sampai akhirnya beliau merenung. Kenapa? Saya mencari bahagia dan sukses dari buku-buku ini semua. Sementara saya tidak pernah mencari bahagia dan sukses daripada kitab Allah. beliau pikir, pasti saya salah jalan kalau gini. Padahal kitab Allah itu adalah kitab bahagia dan kitab sukses yang terbaik. Akhirnya mulailah beliau kembali kepada Al-Quran yang sebenarnya beliau sudah menghafalnya semenjak, semenjak ini. Beliau kembali kepada Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, dan ternyata benar Al-Quran telah mewakili semua kitab yang beliau baca itu. Quran adalah kitab sukses dan Quran adalah kitab bahagia yang terbaik, bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Bukan hanya lahir tapi juga batin. Kemudian lampiran yang kedua, hadiah paling utama yang diberikan orang tua kepada anaknya ini masalah pendidikan anak dalam Islam ya. Yang terpenting diantaranya adalah mengajarkan anak-anak itu membaca Quran, hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir lampiran ketiga Al-Quran dan puasa. Kenapa kok banyak hadis-hadis yang menyatakan keutamaan baca Quran pada waktu bulan Ramadan? Kenapa Quran turunnya pada bulan Ramadan? Kenapa malaikat Jibril yang Ramadan datang ke Rasulullah membacakan Al-Quran? Ternyata ada hubungan antara puasa dengan baca Al-Quran antara perut kosong dengan baca Al-Quran. Orang itu kalau dalam badan kenyang biasanya pikirannya itu kacau, malas, tidak tersentuh. Sebaliknya kalau orang dalam keadaan perutnya itu kosong puasa, itu ketika membaca bisa merenungkan, merenungkan dan lebih lebih bisa mentadaburinya. Ya, saya kira itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di rumah dibaca lagi. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mentadaburi Al-Quran dengan sebenarnya dan termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Fadal, sekarang pertanyaan.